Jumat ngeri. Jodoh pasti bertemu. Sok ke ikhtiar searching terus. Soal kemarin aku dapat jodoh dari sosial media. Sudah bertemu tapi dia malah meninggalkannya. Nya ada beda di foto tuh. Di foto mah beauty atuh. Menang edit ningali kena saya dijelaskan. Maka sing kuat. Naon kudu kuat Kuatkanlah ketika kamu dilanda masalah, relakanlah ketika kamu kehilangan, bangunlah ketika kamu jatuh, sadarlah masih banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk, Tinggal di sana pun anjen, maka berhenti jatuh cinta, mari kita bangun cinta. Setuju? Kurangi datang rumah sakit, datangi rumah sehat, pengajian, bacaan Quran, sholat tepat waktu di mana ruginya. Keren tahu wajah kalian bercahaya malam ini tapi tong atuh ting disebut cahayaan teh sok ayah kabar isukna karena tidak lillah mengeluh karena tidak mengallah kenapa cinta kita tidak bertahan karena cinta kita tidak bertuhan berkembang biak ya tapi tidak dibarengi berkembang baik cinta tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan cinta jangan sering menanggalkan menentukan tanggal lalu meninggalkan itu menyakitkan kenapa ketawanya ini penuh perasaan seperti yang sedang mengalami jangan rindu berat cukup aku aja rindukan sang perindu karena Allah itu pencemburu kenapa merindukan makhluk yang belum tentu merindukanmu bertepuk sebelah tangan lelah tahu kalau dia nyenggak. seperti mengejar bayang-bayang kita gerak dia gerak kita diam dia diam capek Bagaimana Ustaz ada trik and trick untuk meninggalkan dan menaklukkan bayang-bayang sudah berbalik arah? Biarkan dia yang mengikuti kita.